gelem ngibadah kuwi mergo kepengin entuk nikmat swarga, kepengin dilebokke swarga, pengen entuk ganjaran, pengen entuk hadiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki digambarke kados seorang pembantu yang mau mengerjakan tugas-tugasnya karena pengen diundai bayarane, pengen entuk tunjangan, pengen entuk bonus. Atau seorang pegawai yang bekerja dengan aktif, dinamis, disiplin karena ingin naik pangkat, ingin dapat tambahan gaji dan tunjangan atau seorang murid yang mau mengerjakan tugas-tugas ujian macam-macam karena ingin dapat nilai yang bagus, ingin naik kelas karena ingin lulus atau seorang ustadz yang mau memberikan tausiah dan ceramah karena ingin dapat ha ha ha nah ini ora rapi mulai kering sering matur tuh kalau ada ustadz sapa wae ceramah kok tujuannya golek duit golek bayaran itu dosa dosa dosa ngening luweh dosa meneh yang nono panitia ngundang ustadz kon ceramah ora dibayari kuwi nemen atau meneng apa ya? bisa digambarkan seperti mohon maaf seorang istri yang mau melayani suami karena ingin dapat uang belanja lebih mau melayani suami engkau ben Belanjanya ditambahi ben kayak kalung kayak gelang kayak cincin tukokke kelambi anyar Jadi ini mesti orang rapi, orang benih mesti ini. ketika suami duitnya oke dikai belanja oke uh disayang-sayang Misalnya lanang ngatek langsung dirangkul bangke aneh manggilnya mesra banget papah papah pokok dipapah papah terus Dan sing lanang orang duit-duit belanjanya kurang hmm, papah papai hilang malah dipamah-pamah dicamah-camah oke yang duitnya sing lanang oke okay, dikai duit oke rampung tuh tukoke kalung ngono sing lanang bu orang jaluk pijit ya dimek-mek <clears throat> nang roto sing ledok sing geneng sing dekok sing mentol dimek-mek kabeh coba sing lanang orang di duit belanjanya kurang kok sawah rampung nyambut gawe awak lungkrah kesel ndak karo-karuan akhirnya sing lanang jaluk tulung dek tulung dek awak loro kabeh pijeti delu padha pegele sing pegel ora wong lanang tok nek dipikir-pikir dihitung-hitung ya malah pegel wong wedok wong lanang ngono apa nyambut gawe 8 jam mulih tekan omah turu tangi-tangi yang badok, Kene iki mulai esuk sok utuh lah tandang gawe sing olah-olah, korah-korah, humbah-humbah, resik-resik omah ngramut bocah-bocah sing nyang sawah awak lungkrah, bengi lagi ngair lu wis digugah. Lho ngono kuwi ini pasti jadinya nggak benar jadinya ya ada uang abang disayang nggak ada uang abang ditendang ada duit abang dikempit nggak ada duit abang ditinggal lari terbirit-birit ada fulus abang dielus nggak ada fulus abang dikremus ada dolar abang tidur di kamar nggak ada dolar abang tidur di latar Loh, kasihan deh lo. Kowe ketoke kulino ngono gue. Ya engko ya ora karo-karoan no. Mergo belanjane kurang nek ngumbah kelambi ora rese, Sing lanang sambat to arep ganti kelambi, kelambi kok kotor, ubah-ubah kok ora resik. Sing wedok enteng ae lek jawab, "Oh, belanjane kurang 500.000 kok njaluk resik." Ayo gorene sing 500.000, engko tak resiki kelambi sak untu-untumu tak resiki mereka ini kurang jalan gawe ini kopi ya gulane orang ono akhirnya pahit bareng diombe gremeng gawe kopi kayak banget kok orang digawe gula belanjanya kurang sak juta aku jalan legi gorene sing sak juta aku tak uruki gula raimu Lagi <laughs> yang diterus-terus ke gawat no. Istri lagi melayani suami dalam hubungan intim. Wayai hot hote, wayai seru seru nih. Sing itu ngomong hop hop, mudun sidik hop stop stop, modon. Sing sak juta setengah goresek resek. Engkau diterus no. <laughs> Nek orang no sak juta setengah mudun, rasa metingkring. Ya ndak karu karuan jadi nih mulai niki mboten bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Dua-duanya tadi nggak bener. Ana wong ibadah kok mergo wedi siksa neraka. lagi kok umpama mboten wonten siksa neraka, berarti nggih mboten purun ibadah. Andaikan Allah tidak menciptakan neraka, maka dia nggak mau ibadah. Wong anane gelem ibadah mergo diweden-wedeni siksa neraka lah kok umpama ora ana siksa neraka ya ora gelem ngibadah demikian pula yang kedua tadi monggo yai monggo monggo iki jelas wong penting nggih monggo yai monggo jelas wong penting soalnya digiring karo panitia jelas wong penting <laughs> nah ora penting ya dong nang ngisor wae tok padahal padahal wong sing kere lho ora usah didongsongno lho dongsong karepe dhewe Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong ibadah nang mergo kepengin mlebu swarga, kepengin entuk nikmat swarga niki mboten bener. Gelem ngibadah mergo diimingi-imingi swarga. Lah kok umpama mboten wonten swarga, nggih mboten purun ibadah. Aku ngerti boleh sampean kepengin cetha raiku, makane aku nyedak. Mau dicedhaki orang ngrungokke malah do mlongo melongo ya melongo tapi lambemu ya aja ngowoh ngono kadung klebon orang-orang kok kok umpama mboten wonten swarga berarti mboten purun ngibadah lho merek to <laughs> kok umpama Gusti Allah gak gawe swarga ndekne ya ora gelem nglakoni ngibadah mboten bener nah yang ketiga ini levelnya sangat tinggi motivasinya sangat mulia ibadah yang dilakukan bukan karena takut siksa neraka, bukan karena ingin masuk surga, tapi berdasarkan cinta. Semata-mata hanya berharap ampunan, kasih sayang dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Leh ibadah niku ora kok krana wedi disiksa ning neraka. Leh ibadah ora kok krana kepingin dilebokke swarga. Ning ibadah ngabdi manembah yang Gusti Allah niku mergo dasare cinta sing dikepingini namung pangapurane Allah, kawelasane Allah karo ridane Gusti Allah. Urusan swarga neraka wis ora mikir kuwi urusane Gusti Allah. Paribasan wis diancam, weleh mung ibadah percuma we nyapo kok ibadah barang. Bagi wis dinas mlebu neraka, dia enggak peduli. Aku ibadah bukan karena takut neraka. Walaupun saya disiksa di neraka, saya tetap ibadah. Wong tugas saya ibadah kok. Dene aku dilebokke neraka karo Gusti Allah. Ya wis urusane Gusti Allah, mlebu neraka ya ben, pokoknya aku ibadah. Lho nyapa ibadah? Aku cinta karo Gusti Allah. Aku seneng karo Gusti Allah, diperintah karo Gusti Allah ini iki ya tak lakoni wong aku cinta Gusti Allah, aku seneng karo Gusti Allah. Wis sampean mlebu neraka kok ben. Mlebu neraka nek disenengi karo Gusti Allah ya kepenak kok. Duh, mlebu neraka nek disenengi Allah, diridani Allah kuwi penak. Mlebu swarga nek ora digape karo Gusti Allah iku luyar kluyur kaya wong edan anyaran kowe. Woi. Paham karepmu ora paham karepmu. Lah umume kalau penjenengan ini dereng sakit mencapai tahap ibadah berdasarkan cinta rata-rata kalau penjenengan ini ngibadah yang mergo diweden-wedeni neraka. Awas lho ya yen ora salat kowe neraka. Umumnya kula panjenengan niku gelem ngibadah nggih mergo diiming-iming swarga. Kowe nek gelem nglakoni iki poso poso taswa asyura wah jaminane swarga. Gelem poso ben mlebu swarga. Makanya seorang sufi yang hidup di abad ke-9 namanya Rabi'ah al-Adawiyah Iki wali wedok ahli tasawuf. Iki ibadah ibadah cinta. Rabi'ah al-Adawiyah niku saking cintane kalih gusi Allah. Nek kiamulail, lail sholat tahajud saben dalu niku sewu rokaat. Sami gak kalih ibu-ibu mriki gak? Mbel. Wong ahli tahajud tok ngono. Wong niku nek ahli kiamulail, lail, ahli tahajud wajahnya itu cerah, bersinar, mencorong, <laughs> ora buruk-buruk ngono. wajah model opo ngono